Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Sudah kita lewati ya, Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Karya Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Kita lihat setelah kemarin kita membaca tragedi kisah Na'am barakallahu fikum perang Banu Nadir. Na'am barakallahu fikum yang akhirnya eh, Banu Nadir dan orang-orang yang tidak mau keluar Naam barakallahu fikum dari Madinah dikepung, dibakar pohon kurma mereka, dihancurkan. Naam barakallahu fik akhirnya apa? Mereka pun minta damai, minta untuk keluar dari situ. Nah Allah musta'an. Pembesar mereka siapa kemarin? Punya bin Akhtab. Kemudian apa? Tragedi tersebut sebenarnya perang Banu Nadir itu sebabnya karena apa? Ia masih merasa e, merasa kehilangan para sahabat yang terbunuh pada perang Namsumur Maunah. Kan itu na barakallahu fiik. Yang dibunuh itu enggak sembarangan, para qurra, para penghafal Al-Qur'an. Yang kemarin jumlahnya berapa kurang lebihnya? 70 kan? Nah, sekarang rentetan peperangan berikutnya. Ghazwatu Dzatir Riqa'. Perang atau peperangan yang dikenal dengan Dzatir Riqa'. Dinamakan Dzatir Riqa' itu makna globalnya adalah tambalan kain. Karena saat itu kendaraannya kurang, ontanya kurang kendaraannya. Kamnya Sehingga mereka jalan kaki melewati batu-batu yang padas, yang ngeri itu, yang tajam, akhirnya kaki mereka pada luka, sobek. Akhirnya mereka apa? Menyobek kain untuk menambal kakinya. Dalam perjalanan seperti itu. Datul niqab. Berarti menunjukkan perjuangan luar biasa ya. Peperangan saat itu beda dengan peperangan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang perangnya enggak seperti itu. Paham ya? Zaman sekarang ya mungkin tembok, benteng, siapkan tembak sama teropong, kemudian paham matematika, paham ya, untuk letaknya berapa kilo, untuk apa, untuk mortir atau semisalnya, selesai. Kalau zaman saat itu berjalan. Berjalan, menyisir, melewati lembah, paham ya? Naiki gunung, turun lagi. Bayangkan itu. Kita lihat bagaimana kejadian perang Dzatir Riqa'. Summa khaza sallallahu alaihi wasallam ghazwata Dzatir Riqa' wa hiya ghazwatun Najd. Kemudian beliau alaihi wasallam perang, perang namanya Dzatir Riqa, yaitu dikenal juga dengan perang Najd. Karena saat itu apa? Penduduk Najd itu yang apa? Yang nah, sempat melakukan penipuan gitu loh. Eh, yang saat itu siapa? Abu Bara Amir bin Malik kan? Ketika perang Bir Ma'unah mengatakan, "Ya Rasulullah, utus para sahabat biar dakwah ke sana, semoga mereka menerima dakwahmu," katanya. Setelah diutus beberapa para sahabat 70 orang, ternyata apa? dibunuh oleh orang-orang itu. Allahul musta'an. Kita lihat. Fa kharaja fi jumadil fi jumadal ula min hadis sana rabi'ah pada tahun 4 Hijriah. Tahun 4 Hijriah pada bulan Jumadil Ula, beliau keluar. Berapa pasukan yang beliau bawa? Disebutkan dalam kitab yang lain sekitar 400 sampai 700 pasukan. Sekitar berapa? 400 sampai 700 pasukan. Nah, nyuri itu Bani Muharib dua Bani Sa'labah. Beliau menginginkan untuk merangi Bani Muharib dan Bani Sa'labah Ibn Sa'ad fi Khotofan. Eh, di Khotofan termasuk sambungan rentetan daripada daripada orang-orang sekutu Yahud. Wastamala 'alal Madinah Abadar Al-Ghifari. Kemudian beliau sallallahu menjadikan pemimpin di Madinah saat itu untuk memimpin sementara siapa? Abu Dar Al-Ghifari menjadikan. Abu Dar Al-Ghifari. Siapa namanya? Jundub bin Junada radhiyallahu anhu. Fasara hatta balagha Kemudian beliau berjalan sampai Nah, barakallahu fikum tempat itu lembah Nakhl. Nah, suatu lembah dikenal dengan lembah Nakhl. Falaqiya jam'an min Ghatafan. Akhirnya beliau berjumpa, bertemu sekumpulan dari orang-orang Ghatafan. Fatawaqqafu. Akhirnya mereka pun sempat berhenti. Nah, berhenti. Walam yakun bainahum kita. Ini penting. Ketika mereka berhenti, tidak terjadi peperangan. Tidak terjadi baku hantam di situ. Enggak ada peperangan. Naam. Illa annahu shalla yauma idzin salatal khauf. Hanya saja saat itu beliau melaksanakan melakukan salat khauf. Paham ya? Melakukan salat khauf. Fima dzakarahu Ibnu Ishaq wa ghairuhu min ahli siyar. Sebutkan Ibnu Ishaq dan juga yang lainnya dari kalangan ahli siyar. Jadi Rasulullah melakukan salat khauf pada waktu perang Dhatul Riqa'. Wa hadha muskil. Ini ada iskal di sini. Ada muskilah di sini. Nam barakallahu fikum li'annahu qad jaa'a fi riwayat Syafi'i wa Ahmad wa Nasa'i. Dikarenakan sungguh telah datang dalam riwayat Syafi'i, Ahmad dan Nasa'i an Abi Sa'id dari hadisnya Abi Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habasahul musyrikun yaumal khandaq. Anil dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya. Ini nanti khilafnya mengenai perang Datul Riqa itu sebenarnya nam terjadi setelah perang Khaybar atau setelah perang Khandaq gitu loh. Paham ya? Itu nanti kita lewati nanti. Akhirnya karena tertahan, orang pun menahan di perang Ahzab, perang Khandaq tersebut. Perang Khandaq dikenal dengan perang Ahzab juga ya, perhatikan. Perang Khandaq dikenal juga dengan perang apa? Ahzab. Nah, akhirnya beliau melaksanakan sholat semua dari duhur, asar, maghrib, isya secara apa? Secara keseluruhan. Sebelum turunnya ayat ayat mengenai sholat khauf. Paham ya? Wa qabla nuzuli salatul khauf. Yang demikian itu waktu itu dilaksanakan dilakukan sebelum turunnya apa? Sebelum turunnya sebelum turunnya apa? Salat khauf. Karena nanti ada tata cara kaifiyah salat khauf. Naam. Qalu mereka mengatakan wa inna ma nazalat salatul khauf bi Utsman. Bahwasanya turunnya syariat salat khauf yaitu di Utsman. Utsman itu nama tempat, kampung yang terletak antara Makkah dan Madinah, Utsman. Waqat ulima bil khilafin anna ghazwat Utsman kanat ba'da al-Khandaq. Perhatikan Bapak ini. Dan sungguh telah diketahui tanpa ada perselisihan bahwasanya perang Utsman itu terjadi setelah perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang Azab nanti akan kita lewati setelah ini nanti ya. Terjadi pada tahun 5 Hijriah. Akhir 4 Hijriah masuk ke 5 Hijriah. Paham ya? Jadi sudah masuk 5 Hijriah itu ya perang Khandaq. Perang Khandaq dikenal juga dengan perang apa tadi? Perang Ahzab. Naam. Kita lihat lagi sini. Naam kata beliau fakta hadza maka ini mengharuskan anna dzatar riqa' ba'daha bahwasanya perang dzatar riqa' itu ternyata setelahnya setelah perang Khandaq bal ba'da Khaibar bahkan yang benar setelah perang Khaibar eh, perang Khaibar pada tahun tahun 7 Hijriah kan nah barakallahu fikum seperti itu Waqat qala ba'du ahli tarikh dan sungguh sebagian ahli sejarah mengatakan inna ghazwat dzatir riqa aktsar min marrah. Ini penting. Ternyata perang Dzatir Riqa ini enggak sekali gitu loh. Sebagian ahli sejarah mengatakan sesungguhnya perang Dzatir Riqa itu lebih dari sekali. Fa wahidatun kanat qabla al-Khandaq wa ukhra ba'daha. Ada mengatakan satu sebelum perang Khandaq dan yang perang yang berikutnya setelah perang Khandaq. Tapi disahihkan oleh Al Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Syekh Yahya bin Al-Hajuri wafaqahullah ketika mengajarkan kitab ini waktu itu di Damaj. Beliau menguatkan bahwasanya terjadi setelah perang Khaibar. Paham ya? Naam, karena ada khilaf ya. Ayo naam. Kita lihat sini. Qultu, aku katakan siapa qultu ini? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Illa annahu la yattajih annahu shalla fil ula salatul khauf. Hanya saja eh, tragedi tersebut tidak mengarah kepada bahwasanya beliau sholat nah pada perang pertama sholat khauf perang pertama itu lagi sebelum kondak tadi itu ya Allah hadis anha innama furidat fi usfan kalau seandainya hadis sahih bahwasanya apa perang khauf tersebut atau sholat khauf tersebut diwajibkan pada na barakallahu fikum Naam yaitu tragedi Usfan, yaitu kampung antara Mekah dan Madinah. Kita lihat sambungannya bagaimana terjadi di perang Datul Riqa tersebut. Muhawalatu ikhtiyalin nabi. Ada penipuan situ. Upaya untuk menipu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ketika berteduh di bawah pohon, datang orang yang dia ini ingin menghuluskan pedangnya karena Rasulullah tidur, pedang digantungkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum orang yang dikenal dengan ada yang kata huras Ibn Harith ada yang kata Ghawras. Paham ya? Kita lihat nanti. Waqad dzakaru annahu kanat min al-hawadits fi hadhihi ghazwah Dan sungguh mereka ahlu, ahlu sejarah telah menyebutkan bahwasannya apa? Bahwasannya termasuk kejadian tragedi yang terjadi pada perang Dhatul Riqa ini kisah tu, perhatikan. Nah barakallahu fikum tu Ghawras ibn Harith. Kisah Nah barakallahu fikum seorang yang dikenal dengan apa? Ghawras ibn Harith alladhi hamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qailun tahta Perhatikan baik-baik ini. Yaitu orang yang berkeinginan kuat membunuh Rasulullah SAW dalam keadaan beliau saat itu istirahat di bawah pohon. Beliau Rasulullah istirahat di bawah pohon. Senjata digantungkan ini malah Ghawras ibn Harith ini, Ghawras bin Harith ini malah apa? Malah ingin bunuh Rasulullah. Kita lihat. Fastalla sayfahu wa arada darbah. Kemudian dia menghunuskan pedangnya ingin menusuk Rasulullah SAW. Bayangkan. Tapi ternyata apa? Tangannya terkunci. Fasaddahu Allah anhu. Allah Taala ma, ma apa? Nah barakallahu fikum menghalang-halanginya. Jadi dia mau menghunuskan tapi enggak bisa gitu loh. Allah musta'anillah termasuk nah barakallahu fikum pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hubisat yaduh tangannya terkunci. Bayangkan, mau menghunuskan tangannya nggak bisa apa-apa, nggak -apa, bisa gerak. Subhanallah, na'am. Wastaiqadha Rasulullah sallallahu min Akhirnya Rasulullah bangun. Kemudian Rasulullah bangun dari tidurnya pada ashabat, memanggil para sahabat. Ta'alu, panggil. Fastama'u ilaih. Akhirnya para sahabat ngumpul. Fa akhbarahum anhu. Akhirnya Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat tentang apa? Ghauras bin Haris tadi itu, mau bunuh gitu loh. Nah, Rasulullah mengabarkan kepada mereka mengkabarkan kepada para sahabat wa mahamma bihi nam min qatlih. Mengkabarkan kepada segala para sahabat dan apa yang ingin dilakukan oleh Ghaurat bin Haris tadi itu. Ingin apa? Ingin membunuh tadi itu. nam Wa ma hadza kullih atlaqahu wa 'afa anhu sallallahu masyaallah. Bayangkan ini. Luar biasa lembutnya Rasulullah sallallahu Sudah mau dibunuh tapi orang tadi enggak apa? Enggak dihukum, dilepaskan, dimaafkan. Bayangkan. Eh, tidur enak, santai, tenang, sehat, mau dibunuh. Setelah ketangkap, Rasulullah enggak menghukum dia. Para sahabat pun juga enggak membunuhnya. Rasulullah justru apa? Atlaqahu, melepaskannya. Wa anhu sallallahu mengampuninya, memaafkan. Bayangkan. Sudah membunuh dimaafkan. Luar biasa ya. Dan kalau kita enggak tahan, ya nggak kuat ini ya. Kalau kita mungkin langsung nih balas gitu ya. Allahul musta'an. Wa hadza kana fi ghazwati Dzatir Riqa'. Tragedi ini saat itu terjadi pada perang Dzatir Riqa'. Dinamakan Dzatir Riqa' kenapa tadi? Karena diambil dari kata apa? Nam tambalan kain. Jadi saat itu mereka kendaraannya kurang untuk berperang. Paham ya? Akhirnya mereka saling silih berganti, ada yang jalan. Nah, ketika jalan melewati apa? Bebatuan, kakinya sobek, luka. Akhirnya mereka me menyobek kain untuk menambal kakinya tadi itu. Masya Allah luar biasa ya. Inna annahal lati ba'dal Khandaq. Tapi ini datul riqa yang setelah perang Khandaq, perang azab. Bima akhrajahu ke sahihain sebagaimana diriwayatkan di dalam sahihain an Jabir bin Abdullah r.a. anhu dari hadisnya Jabir bin Abdullah r.a. beliau berkata akbal nama rasulullah SAW hatta idha kunna bidatir riqa. Suatu ketika kami berangkat bersama Rasulullah SAW. Begitu sampai kita di tempat yang bidatir riqa. Di situ. Qala Nah, beliau berkata, "Kunna idza ataina 'ala syajaratin dhalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu Bayangkan, eh, pengertiannya para sahabat, pengertian dengan gurunya, pengertian dengan apa? Rasulullah sallallahu Karena para sahabat itu muridnya, Rasulullah gurunya. Pengertian luar biasa. Kata mereka, "Dahulu kami kalau mendatangi pohon yang banyak teduhannya, kami tinggalkan pohon tersebut untuk istirahat Rasulullah SAW. Masya Allah. Tafadul ya Rasulullah. Persilahkan untuk istirahat di bawah pohon tersebut. Nah, kala kemudian beliau berkata, Fajar rojulun milam musyrikin. Ketika Rasulullah istirahat di bawah pohon tersebut, tiba-tiba datang salah seorang dari kalangan musyrikin, wasaifu Rasulullah mu'allakun bisyajarah. Pedangnya Rasulullah digantung di pohon. Paham ya? Beliau tidur posisinya ya, istirahat pedangnya digantung di pohon. Fa akhadha as-sayf fahtaratahu. Orang tadi ngambil pedangnya langsung dikeluarkan dari apa? sarung pedangnya. Warna itu ya. Nah, faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Atakhafuni?" Bayangkan. Sudah mengeluarkan tadi itu dia mengatakan, "Kamu takut kepada aku?" Apa kata Rasulullah? Kala, "La, aku enggak takut." Tadi. Bayangkan. Pedang dari keluarkan dari sarungnya hendak dihunuskan Rasulullah tanya kamu takut kepada aku apa kata Rasulullah la nggak takut Masya Allah luar biasa ya. yang faman kami ini, Apa yang menghalang-halangi dirimu kok nggak takut denganku itu loh? Apa yang membuat kamu nggak takut dariku? Kala Allah. Masya Allah Allah taala yang membuat Rasulullah SAW nggak takut. Qala dadahu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aghmada sayfa wa 'allaqahu. Akhirnya segenap para sahabat Rasulullah mengantam orang dari itu. Setelah mengancam, mengambil pedangnya dimasukkan dan masukkan lagi dalam sarung pedang. Wa 'allaqahu kemudian menggantungkan, digantungkan lagi. Qala fanudiya bis shalah kemudian ternyata apa? Datang panggilan salat. Fa shalla bi ta'ifatin raka'atain. Kemudian beliau salat dengan satu rombongan dua rakaat, tsumma ta'akhkharu. Kemudian dua rombongan tadi ke belakang, wa shalla bi ta'ifat ta'ifatul ukhra raka'atain. Kemudian salat dengan rombongan yang lain Nah, dua rakaat. Salat khauf namanya ya. Salat khauf wa kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'a rakaat. Rasulullah sallallahu sebagai imam salatnya apa? Salatnya empat rakaat. Salatnya empat rakaat. Walil qaum rakaatain. Walil qaumi rakaatan. Kalau nambar kalau fikum al-qaum yang salat belakang Rasulullah, pasukan para sahabat tadi, salatnya dua rakaat, dua rakaat. Walabdul muslim lafadznya ini nambar kalau fikum. Nam dalam sahih Muslim. Ikhwani fi din azza wa jalla. Wa barakallahu fiikum. Jadi kesimpulannya perang Dzatur Riqa' Nah, disebutkan di awal tadi tidak ada peperangan, cuman ada orang satu tadi ya yang ingin hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal pasukan yang siap karena Rasulullah berapa tadi? Sekitar 400 sampai 700. Nah, cuman ada orang yang dibebaskan, dimaafkan, Ghawras bin Harith yang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat ini ada Dua pertanyaan. Bismillah. Apakah boleh memakan tupai? Tupai itu sinjar, halal. Paham ya? Adapun dua gigi yang depannya itu bukan taring ya. Itu hiasan. Ya, maksudnya gigi asli, bukan taring sehingga halal hukumnya. Hukumnya halal dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mughni atau yang semisalnya. Bismillah, apakah ada dalil sholat malam 13 rakaat Nah barakallahu fikum salat malam kalau salat tarawih itu macam-macam bentuknya, kaifiyahnya tata caranya. Disebutin sana enam ada yang sebelas, ada yang lebih dari itu dengan tata cara yang berbeda-beda bisa dirujuk di dalam sahihain sahih Muslim atau sahih Bukhari tentang kaifiyah salat malam tersebut. Nah, adapun kalau selain salat tarawih, nah barakallahu fikum ya semampunya. Kami ya semampunya, kalau mampunya hanya 3 rakaat ya 3 rakaat. 3 rakaat langsung witir langsung boleh atau dua rakaat salam, satu rakaat salam itu juga enggak masalah. Nah, barakallahu fikum, wa alam Alhamdulillah walhamdulillahirabbil alamin.